ولد في عام ألف ومائة وخمسة عشر للهجرة وتعلم على يد أبيه أوائل العلوم yang dilahirkan pada tahun عام 1115 عام 1015 pada 1100 pada tahun 1500 Hijriah 1000 Hijriah 1115 Hijriah 1115 Pada tahun 1000 eh, 1015 Hijriah dia mengambil ilmu dari bapaknya dan keluarga-keluarganya. تعلم على يد أبيه القرآن ومبادئ العلوم dan dia mempelajari dari bapaknya Al-Quran dan ilmu-ilmu dasar dari ilmu syariah. قريته معلومة في منطقة في اليمامة في نجد dan kotanya adalah kota yang maklum di kota Yamamah yang bernama Najd في شمال غرب مدينة الرياض di sebelah selatan kota Riyadh توفي الشيخ في عام 1206 للهجرة dan Syekh rahimahullah meninggal pada tahun 1206 Hijriah. نبدأ إن شاء الله عز وجل حتى لا نطيل وندخل في كتابنا لمؤلفه رحمه الله تعالى وتقرأ أنت الله Kita akan memulai insyaallah demi untuk mempersingkat waktu di dalam membahas kitab tersebut. Qala al-muallif Syekhul Islam rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء وعقلاء بني آدم إلا قل القليل قول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم البسملة دائما يبتدئ بها المؤلفون كتبهم ومؤلفاتهم وهذا اقتداء بالقرآن الكريم واقتداء بالسنة النبوية المطهرة فأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتب الرسائل ويصدرها بالبسملة بسملة dimulai oleh muallif dan begitu pula para pengarang rahimahullah dengan memulai kata basmalah dengan mengikuti sunnah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena sesungguhnya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dia memulai risalahnya dengan mengucapkan basmalah. وكانه يقول أكتب هذه الأصول باسم الله أو مبتدئا باسم الله تعالى أو بسم الله أكتب أو بسم الله أكتب Rahimahullah menulis kitab ini dengan mengatakan Bismillahi ay bismillah aktub atau dengan mengatakan bismillah atau dengan mengatakan bismillah aktub atau aktubu bismillah يقول من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى من أعجب العجاب أعجب العجاب العجب ينقسم إلى قسمين العجاب قد يكون مستغرب قد يكون مستغرب كقول الله عز وجل عندما استغرب الكفار فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا هذا استعجاب تعجب ولكن هذا على سبيل الاستغراب وقد يكون العجب مستحسن كما قال صلى الله عليه واله وسلم عجبا لامر المؤمن فهذا عجب مستحسن اذا العجب قد يكون لامر مستغرب وقد يكون لامر مستحسن Syekh rahimahullah mengatakan min ajabil ujab merupakan suatu suatu yang sangat mengherankan wa akbar da ayat dalam dan sebesar-besar ayat yang menunjukkan tentang <clears throat> kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang tujuh perkara yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan penjelasan yang jelas bagi orang awam fawqama yadunnun apa-apa yang dimelebihi dari apa-apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka maka perkataan al-ajabil ujab al-ajab terbagi menjadi dua yang pertama adalah yaitu al-mustaghrab sesuatu hal yang mengherankan Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aja'alal ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab." Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menjadikan ilah-ilah ini yang banyak menjadi satu? Maka ini sesuatu perkara yang sangat mengherankan. Adapun yang kedua, pembagian kedua adalah mustahsan, yaitu ujab di sini adalah merupakan suatu hal yang heran tetapi menunjukkan suatu pujian yang baik Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat mengherankan urusan seorang mukmin karena seluruh urusannya adalah baik. wa huna qala sittatu usul hadhihi sittah al-usul هذه al الأصول أخذها ta'ala an tariq al-istiqra wa at-tatabbu' لنصوص الكتاب والسنة فاستخرج ستة أصول والشيخ رحمه الله معلوم عنه كتابة المؤلفات الصغيرة التي تحمل مواضيع كبيرة dan ucapan Syekh Sittatu Usul ini Syekh mengambil dari hal-hal yang istiqra wa dari apa-apa yang dia baca dan apa-apa yang dia mengikuti di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh rahimahullah memiliki beberapa kitab-kitab yang kecil, yang maklum dan memiliki banyak faedah. قوله غلط فيها كثير من أذكياء العالم في هذا دليل أن ذكاء الإنسان لا علاقة له بهدايته الإنسان قد يكون ذكيا لكن لا يستطيع أن يهدي نفسه بذكائه ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ولم يؤتوا زكاة عنده ذكاء لكن ما عنده زكاة Perkataan Syekh rahimahullahu taala Ghalita fiha kathir min al-adkiya al-alam Ini menunjukkan bahwasanya kepintaran seseorang tidak ada kaitannya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi seseorang dia hidayah memiliki kecerdasan dan kepintaran tetapi bukan menjadi kepintaran tersebut dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan utu zaka'an wa lam yu'tau zakatan Mereka diberikan kepintaran, kecerdasan, tetapi mereka tidak diberikan ketakwaan dan kesucian jiwa. نلخص هذه الأصول إن شاء الله عز وجل التي سندرسها إن شاء الله ستة أصول الأصل الأول الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك Kita akan memulai di dalam mempelajari sita yaitu enam usul ini yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan kita akan memulai dengan usul yang pertama. Al-asl awal akhadtah. Ma akhad. Qra'at. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين وتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله جل وعلا في سورة محبة الصالحين وأتباعهم نحتاج إلى ترجمة ولا لا؟ أنا ترجمة As pokok yang pertama ikhlas mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa mensyirikankannya dan menjelaskan penjelasan tentang lawan keikhlasan tersebut yang mana dia adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang asal yang pertama ini dari beberapa segi dengan ucapan dengan kalimat-kalimat yang bisa dipahami sampai orang yang awam atau orang yang paling rendah ilmunya dan dan kemudian menjadilah perkara keikhlasan ini al aktsaril ummah dan kemudian menjadilah kebanyakan perkara ikhlas ini di kebanyakan umat yaitu syaitan menampakkan kepada mereka bahwasanya yang namanya ikhlas adalah dengan bentuk me mengurangi hak-hak kaum eh, orang-orang soleh dan mengurangi hak-hak mereka yaitu dan syaitan la'anatullah alaihim menampakkan kepada Bani Adam tentang kesyirikan kepada Allah bahwa itu adalah kecintaan kepada orang soleh dan pengikut-pengikut orang soleh. الإخلاص لله تعالى يقصد به أو من معانيه التصفية وهو تصفية الشيء وتجريده فالاخلاص لله معناه ان يقصد المرء بعبادته التقرب الى الله ان يقصد المرء بعبادته التقرب الى الله والتوصل الى دار كرامته الاخلاص لله جل وعلا dimaksudkan dengannya adalah mensucikan sesuatu dan membersihkan sesuatu tersebut dari segala yang menodainya. Dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah sudal mar'u bi ibadatihi taqarruba ila Allah azza wa jal wa tawassula ila dari wa tawassuli ila dari kalamatihi yaitu bahwasanya dia memaksudkan di dalam beribadahnya tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wasilah untuk dia sampai ke negeri yang karomah, negeri akhirat yaitu al-jannah dari Allah Subhanahu wa taala. بمعنى أنها أن تكون جميع عباداتك لله تعالى كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين bahwasanya maksud dari ucapan tersebut yaitu makna ikhlas adalah hendaklah seorang hamba di dalam dia beribadah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa menduakan di dalam peribadatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin kata Allah Subhanahu wa taala Katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya solatku dan sembelihanku dan hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Tidak ada kesyirikan kepadanya dan demikianlah aku diperintahkan dan saya bagian dari kaum muslimin dan saya adalah awal dari orang yang berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. ويقصد بالإخلاص هنا أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب من كلامه الإخلاص الأقسام الثلاثة للتوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات Syekh rahimahullah ta'ala yang dia maksudkan di dalam perkataannya di asal yang pertama ini, usul yang pertama ini yaitu al-ikhlas adalah pembagian tauhid yang tiga. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, والتوحيد الألوهية والتوحيد أسماء الأسماء والصفات فتوحيد الألوهية معناه توحيد الله عز وجل في أفعال العباد من نذر وذبح وصلاة وصيام نوحد الله في أفعالنا توحيد الألوهية نوحد الله في أفعالنا فإذا فعلنا فعل نوحد الله في هذا الفعل فإذا صلينا نوحد الله في صلاتنا واذا ذبحنا نوحد الله في ذبحنا واذا نذرنا نوحد الله في نذرنا والله عز وجل خلقنا لذلك فقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعنى يعبدون إلا ليوحدون Dan maksud dari perkataan tauhid ar-rububiyah adalah seseorang hamba, seorang hamba mengikhlaskan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam dia berbuat yaitu seperti di dalam bernadar, menyembelih, puasa, sholat dan seterusnya. Sehingga jika kita ingin melakukan nadar yaitu kita mengikhlaskan di dalam nadar tersebut, perbuatan tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan begitu pula di dalam kita menyembelih, kita mengikhlaskan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat dan demikian pula seterusnya dari amalan-amalan yang ingin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan dari penciptaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku maksud dari mana uh, yakni beribadah kepadaku wahiduni yaitu dia mentauhidkanku nah tauhidur rububiyah معناه توحيد الله في أفعاله فمن أفعاله أنه هو الخالق والمدبر والمالك وأن يعتقد الإنسان أنه لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يفعل هذه الأفعال إلا الله هذا توحيد الربوبية dan maksud dari tauhid ar-rububiyah adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengurus segala urusan di langit dan di bumi dan satu-satunya yang menguasai dan dia meyakini bahwasanya tidak ada yang menghidupkan dan tidak ada yang mematikan dan tidak ada yang memberi rezeki dan seterusnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أي الذين أنكروا ربوبية الله جحدوا بها ولكن من داخل أنفسهم استيقنوها كما هو حال فرعون وغيره والله عز وجل يقول عن مشركي قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فهم يعتقدون أن الذي خلقها هو من؟ هو الله وهذا إقرار منهم بربوبية الله Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa." Dan mereka mengingkari tauhid rububiyah tersebut. Wajahadu biha wastaiqanatha dalam keadaan hati-hati mereka meyakini tentang tauhid tersebut uluan wa eh, wa biha Dulman wa uluwa dan mereka mengingkari tauhid rububiyah dan hati-hati mereka meyakini tersebut dulman wa uluwa dengan bentuk kodaliman dan sombong di atas permukaan bumi yakni mereka mengingkari tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengingkari di dalam eh, hal tersebut dalam keadaan jiwa-jiwa mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka dan langit dan bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala in sa'al la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la Allah dan kalau apabila kamu menanyakan kepada mereka apa yang menciptakan siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi maka pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري لكن هل يقول هذا من داخل وأعماق قلبه أم لا dan Fir'aun la'anatullah alaihi dia mengakui tauhid rububiyah Seraya dia mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menukilkan di dalam ayatnya, "Ana wa ana rabbukumul a'la." Wa qala ana rabbukumul a'la dan Firaun mengatakan, "Saya adalah Rob kalian yang tinggi." Dan um, dan Firaun mengatakan, "Ma'alim tulakum min ilahin ghairi." Dan aku tidak mengetahui dari kalian yaitu sesembahan selainku. Maka ini merupakan pengakuan dari Firaun la'natullah alaihi مما يدلك على أن فرعون لم ينكر ربوبية الله أنه في موته هو أنكر ربوبية الله في الظاهر لكن هم وإن أنكروا ربوبية الله في الظاهر إلا أن نفوسهم تنكر عليهم ذلك ولهذا لما جاءه الموت ماذا قال ما قال أنا الله قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وهذا دليل ما قاله الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا Dan Fir'aun la'anatullah alaihi, dia mengakui, dia mengaku bahwa tauhid rubiyah yaitu sebagai ilah, tetapi ini secara zahir walaupun di dalam hatinya dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan atau memiliki hak tauhid rubiyah Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensinyalir di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana Fir'aun mengatakan amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israel dan dia mengatakan aku beriman sekarang tatkala dia akan mati ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan aku beriman tidak ada bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali zat yang Banu Israel beriman kepadanya ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun laknatullah alaih dia masuk dalam ayat yang tadi telah disebutkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin dan mereka mengingkari dengan secara zahir dalam keadaan hati-hati mereka meyakininya dalam keadaan dulman wa uluwa عندك الآن أناس يعبدون الأبقار وهنالك أناس يعبدون الفئران وهنالك أناس يعبدون النار ويعتقدون أن النار هي ربهم وأن الأبقار هي ربهم وأن الفئران هي ربهم لكن لو قلنا لهم من خلق السماوات والأرض هل خلقتها البقرة هل خلقها الفأر هل خلقها خلقتها الشمس سيتوقفون عن الإجابة dan di antara manusia ada yang menyembah sapi dan dia menyembah matahari dan menyembah api dan seterusnya Tetapi kalau kamu mengatakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka mengatakan sapi dan seterusnya dari sesembahan-sesembahan tersebut. ولهذا لما وقف إبراهيم مع ذلك الملك قال الملك أنا أحيي وأميت أنا أحيي وأميت لأن الملك كان يدعي أنه الرب إبراهيم سأله سؤال قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ما يستطيع قال الله فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين pada saat Ibrahim la'anatu eh, pada saat Ibrahim alaihi salam mengatakan bahwasanya Rabbnya ada Allah maka raja tersebut mengatakan qala ana uhyi wa umit yaitu saya sesungguhnya yang menciptakan dan saya yang menghidupkan dan mematikan. Maka Ibrahim dan Maharaja tersebut mengaku bahwasanya dia mampu menciptakan, eh, menghidupkan dan mematikan sebagai bentuk tauhid rububiyah tetapi ara Ibrahim alaihi salam mengatakan fa innallaha ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ati biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qauma zalimin. Maka Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada raja tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu menerbitkan matahari dari sebelah timur maka datangkanlah matahari tersebut kamu menerbitkan dari barat maka fabuhital ladzi kafar maka dalil orang-orang kafir gugur dan jatuh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang zalim yaitu orang-orang al-musyrikun. التوحيد الثالث الذي يقصد من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب وهو التوحيد الاسماء والصفات وهو ان نوحد الله في اسمائه وصفاته فلا نسميه الا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وألا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Tauhid yang ketiga yang di dalam pembagiannya adalah tauhid al-asma wa sifat. Maksud dari tauhid tersebut adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya maka kita tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya menetapkannya. وهذا القسم ضلت فيه كثير من طوائف هذه الامه Dan pembagian tauhid yang ketiga ini adalah bahwasanya dengan tauhid yang ketiga ini kebanyakan dari firqa-firqa dari umat Islam ini kebanyakan mereka tersesat dalam perkara tauhid yang kita sedang berada dengannya. Wallahu azza wa jalla arsala ar-rusul jami'an min ajli tauhid al-uluhiyyah ليعبد الناس لله تبارك وتعالى قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seluruh para rasul dan para nabi adalah untuk tauhid al-uluhiyah yaitu supaya seluruh manusia menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita sebagaimana di dalam ayatnya wa ma arsalna min qablika rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku kata Allah maka beribadalah kepadaku وكما أن الله عز وجل أوضح هذا التوحيد أعظم يعني توضيح في كتابه فإن النبي بين ذلك مسألة الإخلاص توحيد الله بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi di, untuk me, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat dengan tujuan ini. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وفي هذا تصفية للنبي صلى الله عليه وسلم تصفية للتوحيد من شوائب الشرك dan seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan masya Allah wasyid masya Allah wasyid dan Allah menghendaki dan engkau maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aja'altani lillahi niddan apakah kamu menginginkan aku sebagai eh, kepada Allah sebagai tandingan maka di sini Allah Subhanahu wa maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mendidik orang tersebut tasfiyah untuk jangan mensyirikan mensyirikan Allah Subhanahu wa taala eh, hanya dan akan tetapi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja walaupun dalam bentuk ucapan. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف بغير الله فقال من حلف بغير الله فقد أشرك وهذا حماية للتوحيد Dan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man halafa bighairillahi faqad asyrak atau faqad afar, faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kufur. Dalam riwayat yang lain telah melakukan kesyirikan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga kepada umatnya dari celah-celah untuk masuk ke dalam kesyirikan. وكما أن الله عز وجل بين في كتابه التوحيد بين ضده وهو الشرك والشرك لا يغفره الله لصاحبه كما قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa lawannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Dan kesyirikan ini Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan mengampuninya dan tidak akan menerimanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepadanya dan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Wasyirku yanqasimu ila qismain. Syirkun akbar wa syirkun asghar. Dan kesyirikan terbagi menjadi dua yaitu syirkun akbar wa syirkun asgar yaitu yang pertama adalah kesyirikan yang besar dan kesyirikan yang kecil فالشرك الأكبر مخرج من الملة يعني مخرج من دائرة الإسلام من وقع فيه خرج عن دائرة الإسلام وصاحبه في النار Dan kesyirikan yang besar adalah bahwasanya maksudnya pelakunya keluar dari agama Islam dan dia bukan dari kategori kaum muslimin dan apabila dia mati di atas agama tersebut yaitu keluar dari agama Islam maka dia sebagai penduduk neraka yang kekal abadi. Ma huwa syirkul akbar? Apa itu syirkun akbar? الشرك الأكبر هو أن تصرف نوعا من العبادة لغير الله bahwasanya dia adalah engkau memalingkan satu macam dari bagian-bagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. قال الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحان الله عما يشركون سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون mereka mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yaitu apa-apa yang tidak memberikan madarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat mereka dan mereka mengatakan mereka lah orang-orang yang memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian bisa memberikan manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi? Maha suci Subhanahu Maha suci Allah dan Maha besar Allah, Maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka melakukan kesyirikan. Wasyirkul akbar huwa taswiyah lil makhluq bil khaliq. Fayusawi المخلوق بالخالق في التعظيم والمحبة dan syirik akbar adalah seorang itu menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang makhluk atau makhluk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengagungan dan dalam bentuk kecintaan. هل لهذا الشرك أقسام؟ Apakah di dalam dalam syirik akbar ini ada pembagiannya? Naam, lahu aqsam. Naam, iya, bahwasanya dalam syirik akbar ini ada pembagiannya. النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر شرك في الدعاء Yang pertama adalah syirik di dalam kita berdoa kepadanya. الدعاء ينقسم إلى قسمين Doa kepadanya terbagi menjadi dua. دعاء عبادة ودعاء مسألة doa ibadah dan doa masalah فمن دعا غير الله كدعاء الله فقد أشرك Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Qala Allah, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إذا هم يشركون الله سبحانه وتعالى ta'ala فَإِنْ رَكِبُوا فِي الْبَرْ دَعَوْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْ فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka mengarungi lautan, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan mengikhlaskan tersebut kepadanya. Dan apabila mereka telah diselamatkan ke daratan, maka pada saat itu mereka kembali ke dalam kesyirikan. كيف نستطيع أن نميز بين دعاء العبادة ودعاء المسألة bagaimana ah, di sini ada pertanyaan yaitu bagaimana caranya kita bisa membedakan antara doa ibadah dan doa masalah man kana muraduhu min ad-du'a'i talaba naf'in aw daf'a fa hadha du'a al-mas'alah barang siapa yang di dalam doanya dia menuntut atau meminta untuk diberikan manfaat dan dia terjauhkan dari madarat maka ini merupakan bagian dari maksud doa masalah. مثل أن يقول القائل اللهم اسقنا الغيث اللهم عافني اللهم اشفني اللهم ادفع الضر عني هذا دعاء مسألة Di antara manusia ada yang mengatakan, Ya Allah, berikanlah kesehatan kepadaku. Ya Allah, berikanlah aku hujan. Dan di antara uh, mereka yang mengatakan, Ya Allah, sembuhkanlah aku. Maka ini adalah bagian dari doa masalah. ومن كان مراده الخضوع فهو دعاء العبادة Maka barang siapa yang di dalam dia berdoa, maksudnya adalah al-khudu, merendahkan diri dan menghinakan diri kepada yang kepada siapa yang dia berdoa, maka ini adalah doa ibadah. مثلا صلينا الظهر صلاة الظهر تعتبر دعاء دعاء خضوع وكأنك في صلاتك بعد انتهائك منها تقول يا ربي صليت لك فجنبني النار وأدخلني الجنة هذا مضمونها Misalnya kita melaksanakan sholat duhur dengan merendahkan dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat ini adalah doa. Maka seakan-akan di dalam kita sholat tersebut, apabila kita telah selesai melaksanakan sholat tersebut, kita mengatakan kepada Allah, Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan merendahkan dan menghinakan diriku kepadamu. Maka terimalah amalanku ini, yaitu berdoa kepada engkau dengan melaksanakan sholat duhur. إذا الدعاء بنوعيه لا يجوز أن يصرفه الإنسان إلا لله عز وجل سبحانه وتعالى قال الله عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان Oleh karena itu, dengan dua pembagian doa ini, maka tidak boleh bagi kita seorang pun untuk memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena itu akan menyebabkan kita jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila seseorang atau hambaku menanyakan kepada engkau ya Muhammad SAW tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat kepada mereka. Maka dan aku mengabulkan doa-doa mereka. Naam. Wa wa qala Azza Jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala Allah الله واسالوا الله من فضله وقال صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي رواه احمد في المسند من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'alullaha min fadli." Dan mintalah kepada Allah dari keutamannya. Ayat qablah نعم هذا قبل هذه واسأل وقال ربكم الأعلى وقال ربكم asta وقال ربكم ud'uni astajib lakum dan Rabb kalian mengatakan berdoalah kalian kepadaku maka pasti aku akan menjawab doa kalian dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah berdoa itu adalah dialah ibadah إذا السؤال هنا هل يجوز أن ندعو غير الله كأن نقول يا ولي يا سيدي يا خمسة يا كرام يا جيلاني يا شاذلي انفعني هل يجوز أن نقول هذا Oleh karena itu, di sini ada timbul pertanyaan, apakah boleh kita mengatakan di dalam kita berdoa, wahai fulan, maka tolonglah aku, wahai wali, maka berikan, kabulkanlah doaku, wahai Jailani dan seterusnya. Apakah boleh kita meminta syafaat atau berdoa kepada mereka? La yajuzu dhalik. maka hal tersebut tidak boleh. لأن الله تعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya masjid-masjid itu yang kita beribadah khusus pada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian beribadah berdoa bersama Allah sesuatu pun. هنالك نوع آخر من أنواع الشرك وهو شرك في النية وهذا الشرك ينوي الإنسان بعمله غير الله Di sana ada kesyirikan yang berikutnya, yaitu syirik di dalam berniat, yaitu maksudnya adalah di dalam dia melakukan suatu amalan, dia meniatkan amalan tersebut bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim أعمالهم اللي وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين حبط ليس لهم أولئك فيه. الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل, وما, وباطل, ما, وباطل ما كانوا يعملون sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman man kana yuridu yuridul hayata dunya wa zinataha Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihi ma'amalahum fiyya wa hum fiyya la yubkhasun. Maka kami akan menunaikan, menyempurnakan kepada mereka apa yang mereka amalkan dan mereka tidak akan dilak, di, dirugikan sedikit pun dan mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun di akhirat dan terputus dan terhapus amalan-amalan mereka terhadap apa-apa yang mereka lakukan. هنالك نوع آخر من الشرك وهو شرك في الطاعة سمى شرك الطاعة وهذا شرك الطاعة هو مساواة غير الله بالله في التشريع Di sana ada kesyirikan yang berikutnya adalah kesyirikan dalam ketaatan, yaitu maksudnya adalah kita mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan dalam pensyariatan. Fat wal hukm lillah, qala Allah, inil hukmu illa lillah. yaitu diantaranya adalah di dalam berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menduakan di dalam berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum syara'u lahum min ad-din." Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Apakah mereka memiliki kesyirikan-kesyirikan yang mereka bersyariat kepada Allah yang mana mereka tidak diizinkan untuk melakukannya? فمن ادعى أن لأحد حق التشريع من دون الله أو مع الله فقد أشرك قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله maka barang siapa yang menjadikan hak-hak pensyariatan tersebut dan ketaatan tersebut kepada selain Allah, maka dia telah masuk dalam kesyirikan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka mengambil rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka yaitu arbaba min dunillah yaitu sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuridun an yataḥakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih Apakah kalian dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian tidak melihat orang-orang yang menyangka bahwasanya apa-apa yang diturunkan kepada engkau dan orang-orang yang diturunkan kepada selain engkau, mereka akan berhukum dengannya? Nah, dan dalam keadaan mereka telah kufur terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepada engkau. فسمى الله من يحكم بغير ما أنزل الله طاغوتا maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan menyamakan dan menghukumi bahwa orang-orang yang berhukum kepada selain Allah adalah dia berhukum kepada tagut. تأمل أنت الآن في البلاد الإسلامية تجد حكما بغير ما أنزل الله لكن هنا تفصيل في هذه المسألة dan kamu melihat di beberapa negeri kaum muslimin mereka berhukum kepada selain Allah maka ini suatu hal yang berhukum kepada selain Allah tetapi di dalam berhukum kepada selain Allah ada perincian di dalam hal tersebut فمن حكم بغير ما أنزل الله هذا واحد حالين من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا حرمة ما أحل الله حرمة ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فهذا كافر والعياذ بالله يعني حرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله فهذا كافر والعياذ بالله Dan di antara mereka ada yang berhukum dengan hukum kepada selain Allah dan barang siapa yang berhukum kepada selain Allah dan, dan dia meyakini bahwasanya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah maka ini dia adalah kafir mukhrijun minal millah man hakama bighairi ma anzal Allah mu'taqidan أن الحكم بما أنزل الله لا يناسب الحياة المعاصرة ولا يصلح أن يحكم به في عصرنا فهذا كافر كفر مخرج من الملة Barang siapa yang berhukum kepada selain Allah dan dalam keadaan, keadaan dia meyakini bahwasanya hukum-hukum Allah tidak sesuai lagi dengan hukum yang ada pada sekarang atau zaman sekarang untuk diterapkan maka dia kafir keluar dari agama Islam. Man hakama bighairi ma Allah, mu'taqidan anna al-anzimata wal qawanin allati yahkumu biha هي أفضل من حكم الله وحكم رسوله فهذا كافر كفر مخرج من الملة Barang siapa yang berhukum atau meyakini bahwasanya peraturan-peraturan atau undang-undang dan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia bahwasanya dia lebih afdol dari apa yang di apa dari hukum-hukum Allah dan hukum-hukum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia juga kafir. من حكم بغير ما انزل الله لكنه يعتقد ان شريعه الله افضل وان الله احل الحلال وحرم الحرام لكن لهوى في نفسه فهذا يعتبر ضال ولا يخرج عن دائره الاسلام مسلم لكنه فاسق ظالم الى غير ذلك Barang siapa yang ber, meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah afdal dari hukum selainnya dan dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah da, tetapi dia mengikuti hukum kepada selain Allah karena hawa nafsu dan seterusnya yang semisalnya maka dia ini tidak kafir tidak keluar dari Islam tetapi dia zalim dalam arti kata melakukan dosa besar وعلى هذا التفصيل ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على كما قال ابن عباس هو كفر دون كفر dan tafsir perincian tentang berhukum kepada selain Allah kepada selain hukum Allah ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun dan seterusnya. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia telah kafir. Dalam ayat yang lain, wa faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Maka sungguh dia telah zalim dan dalam ayat yang lain fasik. Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yaitu kufrun duna kufrin, yaitu dia melakukan kekufuran selain kekufuran. هنالك نوع الرابع من انواع الشرك وهو الشرك في المحبه وهو أن تحب غير الله مثل حبك لله أو أكثر من حبك لله تبارك وتعالى قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله Di sana ada kesyirikan, pembagian kesyirikan yang berikutnya, yaitu syirkun mahabbah, yaitu kita mencintai seseorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala atau kita lebih mencintai dia di atas Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبه يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله dan di antara manusia ada yang mencinta, ada yang mengambil selain Allah yaitu tandingan-tandingan. Dia mencintai hal tersebut seperti mencintai Allah maka dan orang-orang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا النوع الأول من الشرك وهو الشرك الأكبر على سبيل الإيجاز وهناك نوع ثاني من أنواع الشرك وهو الشرك الأصغر Ini adalah pembagian syirik yang pertama yaitu dari pembagian dua kesyirikan, syirkun as, akbar dengan beberapa rincian dan tafsir di dalamnya. Dan sekarang kita akan masuk di dalam pembagian yang kedua dari pembagian kesyirikan yaitu syirkun asgar. الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر ما هو الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر هذا سؤال سؤال الثاني كيف أستطيع أن أعرف أن هذا شرك أكبر وهذا شرك أصغر Di sana ada pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, bahwasanya bagaimana kita membedakan antara apa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita membedakan di dalam kenyataannya bahwa ini syirik akbar dan ini syirik asgar. الشرك الأصغر هو ما ورد في الشرع أنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر ولا يخرج مرتكبه من الإسلام bahwasanya kesirikan atau syirik asgar itu adalah apa-apa yang telah dijelaskan oleh syariat bahwasanya pelakunya jika dia melakukan kesirikan tersebut tidak menghantarkan dia kepada syirik akbar yang yakni maksudnya tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Asyirkul asal akbar mukhalladun sahibuhu fin nar wal asghar ala khilaf dan perbedaan yang berikutnya adalah bahwasanya kesyirikan akbar pelakunya adalah kekal di dalam neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Adapun nah, e, syirkun asgar adalah tidak kekal di dalam neraka. يموت صاحبه مسلما لكن يعاقب على هذا الشرك dan perbedaan yang berikutnya adalah bahwasanya pelaku dosa syirik asgar yaitu dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak kekal di dalamnya. الشرك الأصغر لا يحبط العمل إنما يحبط العمل الشرك الأكبر Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah bahwasanya pelaku dosa kecil tidak akan menghapuskan amalannya seluruhnya, tetapi kalau dosa eh, syirkun akbar akan menghapuskan seluruh amalannya. وهذا مختصر من كلام للإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى Dan ini adalah ringkasan dari perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala tentang perkataan syirkun asgar. إذا بقي سؤال كيف أعرف أن هذا شرك أصغر Sekarang masih tersisa satu pertanyaan yaitu bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah syirkun asgar. هنالك علامات تدل على ذلك منها واحد تحديده بالنص يحدد بالنص في الحديث أنه من الشرك الأصغر كحديث في مسند الإمام أحمد من حديث يزيد ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد تسجل معي؟ لا ما سجل سجل حديث في مسند الإمام أحمد من حديث يزيد بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ها هنا حدد في الحديث لأنه شرك أصغر إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جاز الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء صحاو الألباني بإسناد جيد Bahwasanya bisanya kita mengetahui sesuatu tersebut dengan eh, bahwasanya perbuatan tersebut syirkun asgar yaitu dengan dua ciri. Yang pertama adalah dengan nas dari nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua alamat tsani. Naam. Yani له علامتان الأولى هي الأولى تحديده آه. بالنص Yang pertama adalah dengan nas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari jalan Yazid ibn al-Had an Amr an Mahmud ibn Labib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama akhwabu uh, in, innama akhwabu wa ma akhafu alaikum asyirkun asghar qalu wa masyirkun asghar ya Rasulullah qala arya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya yang aku paling takuti pada kalian adalah syirkun asghar para sahabat bertanya apa itu syirkun asghar ya Rasulullah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu arya kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Al-Qudsi, maka oleh karena itu maka suruhlah mereka pergi kepada hal-hal yang mereka kesyirikan tersebut apakah mereka mendapatkan manfaat dari orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan tersebut. Ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Idan hadhihi alamah tu'arrifuk bisyirk al-asghar. Alamah thaniyah أن يأتي لفظ الشرك منكرا يعني لا يأتي معرفة إذا جاء منكرا فالمقصود به الشرك الأصغر من غير تعريف بأل Dan alamat yang kedua adalah apabila kita menemukan di dalam dalil ah, baik Al-Qur'an maupun sunnah atau lafaz ucapan dengan bentuk nakirah yaitu bersifat nakirah dalam lughatul arabiyah yaitu nakirah kalau bahasa Indonesia bersifat umum bukan ma'rifah dengan alif lam maka jika kita mendapatkan di dalam lafaz entah itu dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perkataan maka jika dia berbentuk nakirah tanpa ma'rifah yaitu biduni alif wal lam maka yang dimaksudkan di situ adalah syirkun asghar. Wa min hadza ma rawahu al-Imam Ahmad wa Abu daud wa at tirmidhi wa kadhalika ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك فلفظ الشرك هنا نكرة وليس بمعرفة فيدل على أن الطيرة نوع من أنواع الشرك الأصغر sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari rahimahumullahu taala jami'an dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyaratu syirkun bahwasanya eh, tiara itu yaitu kita tetayur mempercayai kabar-kabar yang burung atau kabar-kabar angin Naam itu adalah kesyirikan. Tiga kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya. Maka di sini lafaz syirkun dengan bentuk nakira menunjukkan bahwasanya tiara itu merupakan bagian dari syirkun asgar. العلامة الثالثة يرجع فيها إلى فهم الصحابة فإذا فهم الصحابة أن هذا شرك أصغر فهو شرك أصغر Alamat yang ketiga adalah bahwasanya kita mengetahui itu syirkun asgar, itu kesyirikan kecil, yaitu kita kembali pemahamannya kepada pemahaman para sahabat. Jika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mengatakan bahwa itu adalah syirkun asgar, maka kita meyakini dan memahaminya dan melapatkan dengannya. العلامة الرابعة ما يعرف عند جمع النصوص تجمع النصوص من الكتاب والسنة وعند الجمع يتبين لك أن هذا شرك أكبر أو شرك أصغر وهذا يتبين للباحث Nah, pembagian yang tanda yang berikutnya yang keempat untuk kita bisa mengetahui bahwa itu kesyirikan kecil yaitu dengan kita mengumpulkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah bahwasanya itu menunjukkan syirkun asgar. Tidaklah ini bisa diketahui kecuali bagi orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam membahasnya. والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين شرك ظاهر واضح جلي هذا شرك من أنواع الشرك الأصغر وعليه أدلة Sirkun asgar terbagi menjadi dua bagian. Yang yang pertama adalah sirkun dahir. Ini adalah sirkun yang sangat jelas, yang bisa tampak dengan jelas di permukaan apa di di pandangan kita dan ada beberapa dalil dalam permasalahan ini. والشرك الظاهر هذا يقع في شيئين يقع في الأقوال ويقع في الأفعال Sirkun dahir ini dia bisa terjatuh di dalam dua keadaan, yaitu keadaan yang pertama adalah di dalam bentuk kitab lafaz dalam bentuk ucapan dan bentuk perbuatan. فأما الأقوال كالحلف بغير الله كالحلف بغير الله عز وجل لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة يحلف لا والكعبة فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك وصحه الألباني Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidz rahimahullahu taala dari saat Ibnu Abi Ubadah bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mendengar seseorang mengatakan lawal Ka'bah tidak demi Ka'bah maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan kepadanya sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bi ghairillahi faqad asyrak barang siapa sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda barang barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan وكقول الإنسان ما شاء الله وشئت dan seperti perkataan manusia yaitu wa masyaallahu wa syait yaitu eh, dan Allah menghendaki dan engkau هذا يقع فيه كثير من الناس احيانا ترى الى سياره جميله فتقول ما شاء الله والسياره ما شاء الله والسماء ما شاء الله والشجره ما شاء الله وهذا الولد هذا شرك في الالفاظ Dan ini kita mendengar dan kita mendapati kebanyakan manusia mengucapkannya tersebut. Sebagaimana kita mendengar di antara manusia mengatakan, Masya Allahu wa sayyara, wa Masya Allahu wa syajar. Nah, di antara manusia yang mengatakan demi, demi ke apa? Eh, ke sesuai kehendak Allah dan mobil ini dan uh, kehendak Allah dan pohon ini dan seterusnya. والصحيح أن تقول ما شاء الله ما أجمل السيارة ما أجمل أداة تعجب تتعجب ما شاء الله ما أعظم السماء ما شاء الله ما أجمل هذه الشجرة أو ما شاء الله ثم السيارة ما شاء الله ثم الشجرة لأن الله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Dan akan tetapi ucapan yang benar dalam perkataan ini adalah yang kita mengatakan masya Allahu wa ma ajmal sayyara dan sesuai kehendak Allah betapa indahnya mobil ini wa, wa masya Allahu wa ma'adham hadhihi sama dan kita mengatakan dan sesuai dengan kehendak Allah dan betapa agungnya eh, betapa besarnya langit ini dan kita mengatakan wa masyaallahu wa ma ajmal syajara dan kita mengatakan sesuai dengan kehendak Allah betapa indahnya pohon ini. Naam, atau kita mengatakan wa masyaallahu thumma sayyara, wa masyaallahu thumma sama, wa masyaallahu thumma syajara. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul alamin. والأصل في هذا الشرك أنه أصغر لكن قد يصل إلى الأكبر بحسب النية Nah, asal dari kesirikan ini adalah sirkun asgar. Akan tetapi dia bisa sampai kepada sirkun asgar, eh, sirkun akbar sesuai dengan keadaan niat-niat orang yang yang terjatuh dalam kesirikan tersebut. وهنالك نوع من انواع الشرك الاصغر وهو الشرك آه نعم الشرك الظاهر شرك في الأقوال وهناك شرك في الأفعال في الأفعال مثل لبس الحلقة الخيط الودع آه، وغير ذلك وتعليق الحبة السوداء أو بعض الأشياء لرفع البلاء ودفعه أو تعليق التمائم خوفا من العين وهذا شرك في الأفعال Di sana ada syirik yang kedua dari pembagian yang pertama, yaitu syirik di dalam perbuatan. Seperti kita uh, seperti seorang mem memakai jimat-jimat atau kalung atau yang sejenisnya demi untuk dia mendapatkan manfaat dengannya atau mencuriga mudarat darinya. روى الإمام أحمد عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Uqbah eh, radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ta'man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah yaitu sejenis jimat-jimat dan seterusnya maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Baqiya indana syirkun الشرك الظاهر أخذناه بقي الشرك الثاني وهو شرك خفي kita telah mengambil atau membahas tentang pembagian syirik asgar yang pertama yaitu syirkun dahir. Sekarang kita akan masuk di pembagian kedua yaitu syirkun khafi. أحيانا قد يكون الإنسان سليم من الشرك الظاهر موحد في أقواله موحد في أفعاله لكنه لا يسلم من الشرك الخفي ولا حول ولا قوة إلا بالله Kadang-kadang kita mendapati diri kita atau orang lain dia selamat dari kesyirikan yang pertama syirkun dahir baik yang berupa sirkun akwal maupun afal akwal maupun afal tetapi kita kadang-kadang tidak mendapati diri kita atau orang lain selamat dari pembagian yang kedua yaitu sirkun khafi la haula wala quwata illa billah وهذا هو شرك النيات وشرك المقاصد لحديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء Ini sirkun yang ini adalah sirkun niat dan sirkun maqasid. Ini adalah sirkun yang niat dan tujuannya. Sebagaimana Rasul SAW bersabda yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Mahmud dari Mahmud bin Labib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkun asgar. Qalu wa masyirkul asgar ya Rasulullah? Qala riya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik kecil. Maka para para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. وهذا هو الشرك الذي لا يكاد يسلم منه احد. قال الامام ابن القيم عليه رحمه الله: فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه فمن اراد بعمله غير وجه الله ونوى غير ونوى شيئا غير التقرب اليه وطلب الجزاء منه فقد اشرك في نيته وارادته. آية قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن هذا فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إلى إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته Maka syirik yang kedua ini sedikit sekali hampir-hampir se sedikit orang yang terselamatkan darinya. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, demikian laut tersebut yang tidak memiliki pantai, yaitu laut yang luas dan sedikit yang selamat darinya. Maka barang siapa yang menginginkan di dalam amalannya wajah Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau dia meniatkan sesuatu dari amalan tersebut kepadanya atau dia menuntut di dalam amalannya tersebut balasan darinya maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan di dalam niat dan tujuannya نكتفي بهذا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan kafaratul majelis dan sebelum kita mengucapkan saya memohon maaf atas segala kekurangan dan ke, ketidakbenaran di dalam menerjemahkan beberapa kalimat dari Syekh dan istidlal yang diucapkan Syekh.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 Wallahu a'lam barakallahu fikum.